Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiya an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.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 Pada pertemuan terakhir kita sudah menyebutkan syubhat yang disebutkan oleh mereka orang-orang musyrik tentang masalah syafaat. Kita sebutkan syafaat itu ada syafaat yang dihitung malfiyah, syafaat yang tidak diperbolehkan, syafaat yang tidak ada, yaitu yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang di situ mengandung kesyirikan dan syafaat yang musbita, syafaat yang diperbolehkan, syafaat yang ditetapkan di dalam syariat. Tidak boleh kita bapaknya meminta syafaat kepada Nabi SAW Sekarang ini mengatakan Wahai Rasulullah berikanlah padaku syafaat Maka ini tidak boleh Kemudian disebutkan disitulah kata yang benar Seperti seorang mengatakan Allahumma la ni syafa'atahu Allahumma syafi'hu fiyya La tuharrimuni syafa'atahu Allahumma syafi'hu fiyya Ya Allah jangan jangan kau haramkan bagiku syafaat dia Ya Allah berikanlah syafaat dia kepadaku ini demikian. Atau apa? Sebagai saya ingin Allahumma syafi' fiyya nabiyyak. Allahumma la tuharrimni syafa'atahu. Ya Allah, berikanlah syafaat kepadaku kepada nabi kepada nabimu. Ya Allah, jangan kau haramkan kepadaku syafaat dia. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk memberikan syafaat kepada kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Kalau kita minta kepada nabi sekarang ini syafaat nabi, maka berarti kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk perbuatan syirik. Lalu bagaimana tadi kita berdoa, Ya Allah berikanlah syafaat kepadaku kepada nabimu dan jangan kau haramkan sahabat dia kepada Demikian. Kemudian pada pertemuan ini beliau akan menyebutkan berikutnya apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik atau orang-orang yang terkena syubhat bahwa berdoa kepada orang soleh yang telah meninggal itu bukan termasuk kesyirikan menurut mereka. Yang namanya syirik itu menyembah patung atau menyembah batu atau semisalnya. Adapun kalau minta pada orang soleh, maka itu tidak termasuk syirik. Bagaimana kalian menyamakan orang soleh dengan batu-batuan tersebut? Maka jawabannya, kesimpulannya adalah bahwa Nabi SAW beliau tidak membedakan antara orang yang menyembah malaikat ataupun yang menyembah orang soleh ataupun yang menyembah batu ataupun patung ataupun pohon para nabi, para rasul dan sebagainya. Tidak dibedakan. Bersandar kepada orang-orang soleh. Demikian juga meminta kepada mereka itu termasuk syirik. Ya, bahkan disebutkan di zaman Nabi pun mereka orang-orang Quraisy juga menyembah kepada orang-orang soleh. Seperti lata. Itu orang yang dia itu membuat ini lata yalutu membuat roti yang diberikan pada orang-orang haji. Kemudian ketika orang soleh ini meninggal, maka mereka pun akhirnya menyembah kepada patung tersebut, patung lata ini. Ada di antara mereka berarti yang menyembah kepada orang-orang soleh. Atau nanti disebutkan juga bahwa yang namanya Menyembah itu adalah apa? Seperti seseorang yang dia itu menjadikan perantara. Ya, itu termasuk menyembah. Ketika dia berdoa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia apa? menjadikan perantara orang-orang soleh ini untuk menyampaikan doanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikannya syafaat, inilah namanya kesedihan juga. Ya, ini makna yang kedua. Makna yang kedua adalah demikian. Jadi menjadikan patung-patung ataupun mungkin orang-orang soleh yang ada di kuburan itu sebagai perantara di hadapan Allah Subhanahu wa Dengan alasan dia banyak dosa, adapun orang yang soleh ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara. Seperti apa? Seperti antara seorang dengan raja. Maka itu ada yang menjadi perantara. Demikian juga antara dia itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ada ada perantara. Itu orang-orang soleh. Inilah kesyirikan. Ya. Jadi bersandar kepada orang soleh, berdoa kepada orang soleh, menjadikannya perantara, itulah kesyirikan. Jadi kesimpulannya jawabannya adalah dua. Ya demikian. Kemudian kesimpulan di sini, <clears throat> Qala rahimahullah ta'ala Fa'in qala Ini subat berikutnya Ada yang mengatakan ini subat yang ke-8 ada yang mengatakan ini syubhat yang ke-9. <clears throat> Kerancuan yang disebutkan di dalam buku ini. Fa'inqala apabila dia berkata orang musyrik ini atau orang yang dilingkupi dengan syubhat, kerancuan. Dan kerancuan itu adalah bahaya di dalam apa? Di dalam keyakinan. Adapun bahaya berikutnya itu adalah syahwat. Itu yang berkaitan dengan hawa nafsu. Jadi yang mengganggu manusia, demikian juga menggelincirkan manusia itu bisa fitnah, cobaan berupa syahwat, hawa nafsu, bisa berupa apa? Syubuhan, kerancuan, pemikiran. Disebutkan dalam syarah akidah ya pernah kita sebutkan di antara dua penyakit ini, di antara dua fitnah ini, cobaan ini mana yang lebih parah, yang lebih berbahaya? Jawabannya adalah syubhat, kerancuan di dalam pemikiran, di dalam keyakinan. Itu yang lebih berat. Ada pun syahwat, maka dengan diberikan sebagian syahwat dia itu orang ini bisa sembuh insya Allah. Syahwat kepada dunia, mamanya harta, dikasih dia harta itu karena dia terfitnah dengan kehidupan dunia, insya Allah dia menjadi sembuh. Syahwat dia terhadap perempuan banyak, kemudian dia dinikahkan, terus misal itu insya Allah sembuh. Tetapi kalau kemudian syubhat, kerancuan di pemikiran dan sebagainya, ini berat. Bahkan di antara mereka itu sampai apa? rela menyerahkan nyawa dia itu. Ya, kita ingat bagaimana orang-orang Khawarij waktu itu seperti Abdurrahman bin Muljam yang menjumuk, yang bunuh Ali bin Abi Thalib yang paling mulia di zamannya. Ketika dia membunuh Ali bin Abi Thalib mempersiapkan pedang dia dan itu termasuk mahar dia kepada perempuan dia nikahi untuk membunuh Ali bin Abi Thalib karena perempuan ini ini istrinya Abdurrahman bin Muljam ini dulu yang membunuh adalah eh, ini bapaknya saudara laki-lakinya membunuh bunuh adalah Ali bin Abi Thalib dan pasukan waktu itu di perang Haruriyah. Akhirnya dia dendam. Abdurrahman bin Muljam sendiri punya pemikiran Khawarij, akhirnya cocok. Dia simpan pedang itu, dia kasih racun sampai ketika tanggal 17 Ramadan dia sudah menunggu di masjid. Kemudian membunuh Ali bin Abi Thalib sambil membaca ayat Wa minan nasi mayashtari nafsahu ibtigha wa wallahu rahikum bil ibad. Dan di antara manusia ada yang menjual, ada yang menjual jiwanya itu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia membawakan ayat itu kepada penyesat kepada kesatan dia itu. Oleh karena itu yang, yang namanya subhan itu sangat berbahaya. Dan kewajiban bagi kaum muslimin demikian juga orang punya ilmu untuk menyampaikan kepada masyarakat ini syubhat, dan cuan ini adalah syirik, ini adalah pemikiran yang menyesatkan. Ya, sampai di antara mereka berani bom bunuh diri dan sebagainya karena demikian kesatan pemikiran yang dia miliki. Padahal dibangun pemikiran itu di atas kelemahan. Kabaitil angkabut seperti rumahnya laba-laba yang sangat lemah. Disebutkan di sini dia mengatakan, fa kalau dia mengatakan, ana la bila billah syai'an Aku tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu pun. Aku tidak melakukan kesyirikan. Hasya. Hasya seperti mana? Allah. Dua-duanya lafaz ini ada di surat Yusuf. Hasya Hasyanillah. Allah. Yani kalau Allah, aku berlindung kepada Allah. Yani hasya aku berlindung kepada Allah untuk terjatuh kepada kesyirikan. Wakallah dan tidak dan tidak sama sekali. Tidak mungkin aku terjatuh kepada kesyirikan. Aku berlindung kepada Allah untuk terjatuh dari kesyirikan, ke dalam kesyirikan. Jadi dia mengatakan itu. Aku tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Maha sempurna Allah untuk aku terjatuh ke dalamnya. Aku berlindung kepada Allah untuk aku terjatuh ke dalamnya. Wakala dan tidak sama sekali. Walakin akan tetapi al-iltija al-iltija bersandar berlindung akan berdoa ila solihin kepada orang-orang yang soleh yang telah meninggal kan demikian. Laisa bisyirkin tidak termasuk kesyirikan. Berdoa kepada orang yang soleh tidak termasuk kesyirikan. Berlindung kepada orang yang soleh, ya bersandar, berteduh ketika mendapatkan kesulitan kepada orang soleh itu terma tidak termasuk kesyirikan. Sebutkan bahwa orang ini yang punya subhat ini ingin apa? Membedakan bahwa yang bunuh, bahwa yang apa yang menyembah. Yang menyembah patung itu tidak seperti oh, yang menyembah orang soleh. Jangan disamakan yang menyembah orang soleh itu seperti orang yang menyembah patung-patung. Dia ya, beranggapan bahwa dulu orang-orang kafir Quraisy itu menyembah patung, jamadat, yakni benda-benda mati. Sedang kami menyembah orang soleh, meminta pada orang soleh. Bagaimana kalian samakan orang-orang soleh ini dengan apa? Dengan patung-patung. Padahal tadi sudah dijelaskan. Mereka tidak memahami bahwa bahwa orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi itu mereka ada yang berdoa kepada apa? Orang-orang soleh yang sudah meninggal. Demikian juga menjadikannya sebagai perantara di hadapan Allah Subhanahu Ini sobat mereka. Kami tidak melakukan kesyirikan. Bersandar kepada orang soleh, orang soleh itu bukan syirik. Di sini maka perlu dipahamkan orang ini dulu. Yang namanya syirik itu apa dulu? Apakah yang namanya syirik itu yang dia itu menyembah patung-patung, batu-batu, kayu-kayu, benda mati ini? Apakah seperti itu? Maksud kamu yang namanya syirik? Ya. Atau bagaimana? Akan dijelaskan di sini. Fakul lahu maka katakan kepada dia, "Idza kunta tuqiru Allah, Apabila engkau menetapkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala haram syirik, mengharamkan kesyirikan a'dham minta tahrimi zina, lebih besar daripada haramnya zina. Zina itu adalah apa? Haram. Tapi syirik lebih lagi haram. Inna syirka la dzulmun adzim, disebutkan dalam surat Luqman, semuanya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar. Jadi kalau engkau telah menetapkan demikian bahwa syirik itu adalah paling besar, lebih besar bahkan dari perbuatan zina, yang zina itu mendekatinya tidak boleh wala taqrabu zina Mendekati saja tidak boleh. Apalagi jatuh kepada zina. Maka lebih-lebih lagi syirik. Mendekati syirik lagi lebih haram. Wa tuqiru demikian juga engkau menetapkan kalau engkau menetapkan anallah la yaghfiru. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Ya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Kalau tidak mengampuni untuk Allah disekutukan, dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik untuk orang yang Allah kehendaki. Fama hada hadal amr alladhi haramahu Allah. Maka apa perkara ini ya, apa perkara ini yang Allah mengharamkannya? Lalu apa? Syirik itu apa? Apa dulu syirik? Jangan-jangan kamu tidak mengetahui definisi syirik. Menurut kamu yang namanya syirik itu menyembah patung, sudah selesai. <clears throat> Wa dzakara annahu la yaghfiruh dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu tidak diampuni. Apa perkara itu apa? Syirik itu apa sebenarnya? Fa innahu la yadri, sungguhnya dia tidak tahu. Kalau ditanya apa syirik itu, dia nggak tahu definisinya. Lalu bagaimana dia mengatakan aku tidak syirik kalau syirik sendiri tidak tahu apa definisinya yang namanya syirik? Juga oleh saya Utsaimin orang-orang Allah taala <clears throat> Alas kiru anna Allah Haram syirik. Tidakkah kau telah menetapkan Allah swt mengharamkan syirik? Agam minta hari misina lebih besar daripada haramnya zina. Wa anna Allah la yaghfiruh dan Allah tidak mengampuninya. Fama hadza syirik? Lalu apa syirik ini? Kemudian beliau mengatakan fa'inahu innahu sawfa yadri. Sungguhnya dia itu akan terus tidak tahu. Wa la yujibu bisawab. Bisawab tidak mungkin ya dan tidak akan mungkin menjawab dengan sesuatu yang benar. Madama yatakid selama dia itu meyakini, selama dia itu masih meyakini apa? Ana talaba syafa'ah min Rasulillah, sungguhnya minta syafaat kepada Rasulullah. Laisa syirik, bukan syirik. Ini selama dia itu meminta kepada Nabi syafaat dan itu bukan syirik, maka seperti ini dia juga tidak akan mengatakan syirik. Ya kalau dia masih meyakini bahwa minta syafaat kepada Nabi, baik Rasulullah berikan aku syafaat, itu yang mereka lakukan kan? Selama masih berkeyakinan seperti ini, maka dia tidak akan tahu apa itu syirik. Demikian. Sebagian Allah suka dalam Al-Quran, mana buduhum ilali koribuna ilalai zulfa. Itu perbuatan mereka orang-orang kafir Quraisy. Tidak, tidaklah kami menyembah patung-patung itu kecuali agar kami lebih dekat kepada Allah Subhanahu Taala. Itu adalah kesyirikan. Agar semakin dekat kepada Allah, berdoa kepada patung, berdoa kepada yang dalam kuburan agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu Taala itulah kesyirikan. Selama dia meyakini meminta syafaat kepada Rasul itu bukan syirik, maka dia nggak tahu apa itu syirik. <clears throat> Bahwa dalil ala anahu la yaribu syirik, maka ini adalah dalil dia tidak mengetahui syirik. Oleh karena itu saya Muhammad bin Abdullah Wahab mengatakan sebenarnya dia tidak tahu. <clears throat> Fakulahu maka katakanlah kepada dia pada orang ini. Kaifatu bari'u nafsak? Bagaimana kamu membersihkan dirimu mina syirik dari kesyirikan mengatakan aku tidak syirik wa anta la ta'rifu dan kamu tidak mengetahui apa itu syirik am kaifa Allah alaika hada atau bagaimana Allah mengharamkan atasmu kesyirikan ini wa yadhkuru annahu la yaghfiru dan Allah menyebutkan syirik ini tidak Allah ampuni wala tasal anhu dan kamu tidak bertanya tentang masalah ini wala ta'rifu dan kamu tidak mengetahui kan aneh perkara yang besar dosanya itu dan Allah tidak mengampuninya, ternyata kamu tidak tahu, kamu juga tidak bertanya apa itu syirik dan tidak mengetahuinya. Atadunnu anna Allah tuharrimuhu wala yubayinuhu yubayyinuhu lana? Apakah kamu menyangka sungguhnya Allah itu mengharamkan dia mengharamkan syirik ini dan Allah tidak menjelaskan kepada kami, menjelaskan kepada kita. Apakah demikian? Apa kamu sangka bahwa Allah mengharamkan dan Allah tidak menjelaskan? Pak Ingkola, kalau kemudian dia menjawab, Asyirku ibadatul asnam. Syirik itu menyembah patung. Dia bilang gitu Bapak. Syirik itu menyembah patung. Wa nanu budul asnam. Kami tidak menyembah patung. Tapi kami meminta kepada orang yang dikuburan, kuburan Ya sama saja berarti. Ya. Kalau pengertian kamu yang namanya menyembah patung itu adalah menyembah benda mati mamanya. ya. Maka ini apa? Yang namanya syirik itu saja itu tidak cukup. Fakulahu katakan kepada dia, "Ma makna ibadatil asnam. Apa makna menyembah patung? Lihat ini. Makna menyembah patung itu menurutmu bagaimana? Kalau yang namanya menyembah patung itu adalah menyembah benda yang mati, kemudian benda yang mati itu yang memberikan rezeki, ya patungnya itu memberikan rezeki kepada orang yang berdoa padanya. Candi-candi mamanya minta pada candi itu, kemudian apa? Kemudian menyangka bahwa patung itu memberikan rezeki, maka jawaban kamu ini salah. Ya, tidak ada seorang makhluk pun yang meyakini bahwa patung ini memberikan rezeki. Hanya saja mereka itu meyakini ibarat bahwa dia ini adalah apa? Dia ini adalah perantara saja. Ya enggak? Perantara agar untuk mendapatkan rezeki. Ini demikian. Oleh karena itu dijawab kalau jawaban kamu menyembah patung yaitu menuju batu itu, menuju kayu itu, kemudian berdoa kepadanya dan berikan rezeki, maka kamu mendustakan Al-Qur'an. Ya, kalau ditanya mereka itu siapa yang berikan rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka semua dari agama-agama yang ada selain Islam itu. Baik yang ahli kitab atau yang tidak. Mereka meyakini Allah lah yang berikan rezeki kan itu. Kalau kemudian patung itu tidak ada yang bilang patung ini, kayu ini, yang memberikan rezeki. Tidak ada yang mengatakan. Kalau definisi kamu seperti itu, maka kamu salah besar. Maka dijawab di sini, <clears throat> apa menyembah patung itu? Wa asnam. Kalau dia mengatakan syirik itu menyembah patung dan kami tidak menyembah patung. Fakulahu kata kepada dia, "Ma makna ibadatil asnam? Apa makna menyembah patung itu apa?" Atadunu apakah engkau menyangka annahum sesungguhnya mereka taqiduna meyakini anatil kal ahsyab sesungguhnya kayu-kayu itu patung-patung dari kayu, ada yang dari emas, wal ahjar dari batu-batu tahluku wa tarzuk memberikan mampu menciptakan dan mampu memberikan rezeki. Apakah itu keyakinan mereka? Yang menyembah patung itu bahwa patung itu memberikan makanan pamannya atau rezeki. Waktu tudabbiru amr, mengatur alam semesta, bisa mengatur alam semesta kayu-kayu ini, batu-batu ini. Manda'aha yang berdoa kepada dia. Fahada yukadibuhu Al-Quran. Maka ini Al-Quran yang mendustakannya. Berarti kalau kamu bilang gitu, yang menyembah patung itu berarti menyembah patung itu kemudian patung berikan uang, berikan rezeki, maka kamu salah besar. Hakikatnya itu apa? Itu yang perlu. Ya. Dan ini adalah mendustakan Al-Qur'an. Apa jawabannya dari Al-Qur'an? Disebutkan di dalam surat Yunus ayat, ayat yang ke-31. Allah SWT menyebutkan, "Qul mayyarsukukum minas sama'i wal ard." Katakan, siapa yang memberikan rezeki kalian dari langit demikian juga dari bumi. Amma yamliku sam'a wal absar dan siapakah yang memiliki pendengaran demikian juga mata? Wa may hayya minal mayit wa yukhrijul mayita minal hayy. Demikian juga yang mengeluarkan hidup dari yang mati. Demikian juga mengeluarkan mati dari yang hidup. Disebutkan hidup dari mati yaitu eh, seperti yakni telur, kemudian dari situ ayam. Demikian soal misalkan. Kemudian ayam benda hidup mengeluarkan telur. Demikian. Sebagian matang seperti itu. <clears throat> Yaitu apa? Wa may yadabirul amra demikian juga yang mengatur alam semesta. Fa sayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Wa in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa menciptakan langit-langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Jadi ucapan kamu bahwa mereka itu meyakini yang mendatangi patung ataupun batu itu bahwa patung itu yang memberikan rezeki demikian juga batu ini maka kamu menistakan Al-Quran. Tidak ada seorang pun meyakini demikian. Kan demikian. Jadi apa maksud kamu menyembah patung itu? Kalau mana yang seperti ini, tidak mungkin. Dan tidak mungkin juga engkau meyakini. Siapa orang yang sampai meyakini bahwa berdoa pada patung kemudian patung itu memberikan rezeki? Tidak. Tapi apa hakikatnya? Wa Kalau dia mengatakan, menjawab di sisi yang kedua. Ya. Huwa man qasada khasyabah, yaitu orang yang dia itu makna menyembah patung itu adalah orang yang mendatangi kayu, au ataupun batu dibuat patung ini ini dewa ini dan sebagainya umpamanya. Au atau bangunan-bangunan kuil-kuil dan sebagainya. Ala kubur di atas kuburan. Au atau di selainnya bangunan di atas kuburan. Ya, jangan tidak jelaskan tentang masalah kuburan ini. manusiawi kuburan. Ya dalik kemudian dia berdoa, mereka berdoa kepada itu semua berdoa kepada kayu yang sudah dibuat jadi patung, batu, bangunan di atas kuburan dan sebagainya. Wajib yadbahuna lahu menyembelih untuknya, ya, menyembelih ya untuk batu itu ataupun bangunan di kuburan itu, ya. Kemudian mengatakan wayakulun dan mereka mengatakan innahu yuqarribuna ila Allahi sulfa Sungguhnya perbuatan ini menyembelih ini, berdoa kepada patung itu, ibarat dari orang soleh yang ada di situ kan itu Demikian juga kuburan yang ada di situ berdoa di situ adalah untuk apa? Mendekatan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa Allah anna bi dan Allah Subhanahu wa taala melindungi ya, melindungi kami dengan barokahnya. Barokah dari hal-hal ini tadi semua. Au yu'tina bi atau Allah berikan kepada kami dengan barokahnya. Barokah orang-orang soleh tadi. Ya, atau batu-batu dan sebagainya tadi. Ya, Fakul maka katakan, kita katakan sodak tak kamu benar. Ya kalau kamu meyakini seperti itu, lumayan ini ya, lumayan. Benar kamu. Jadi mereka itu melakukan ini semua bukan karena patung ini memberikan rezeki tidak, tapi apa? Sebagai perantara. Sering kita sebutkan mana budum illa ribuna ilallahi sulfa surat az-zumar. Ya, tidaklah kami menyembah patung ini kecuali supaya, supaya lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan barokahnya itu Ya, kemudian Allah memberikan rezeki kepada kami sebagai perantara. Kalau kamu jawab yang seperti itu, yang kedua, dan tidak bisa tidak. Kalau yang pertama tadi bahwa patungnya itu memberikan rezeki, itu tidak ada orang yang meyakininya. Atau kalau ada itu orang yang jelas-jelas jauh. Dan kamu mendustakan Al-Quran. Al-Quran mengatakan, kalau kamu tanya mereka, siapa memberikan rezeki, mereka mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan patung. Kalau kemudian jawabannya jawabanmu kedua ini, ya kalau kamu mengaku yang kedua ini tadi supaya lebih dekat, ya enggak? kita katakan kamu benar. Tapi kamu jatuh di situ. Kamu disitulah terjatuh. Kamu melakukan kesyirikan sama kamu dengan mereka-mereka ini tadi. Itu akhirnya serba salah dia. Jawaban pertama tadi tidak mungkin diucapkan orang yang berakal. Jawaban yang kedua ini berarti dia mengakui kesyirikan dia. Wahada huwa fi'lukum. Inilah perbuatan kalian mendatangi kuburan-kuburan tadi. Mendatangi orang-orang soleh tadi iltija kepada orang soleh itu bersandar kepada orang soleh yang telah meninggal. Ya, itu. Kalau kamu mengatakan demikian, inilah perbuatanmu. Endal ahjar wal abniyah di sisi batu-batu dan bangunan-bangunan alati alal kubur wa yang di atas kuburan-kuburan dan yang selainnya. Ini. Tapi selama mereka masih meyakini bahwa minta syafaat kepada Nabi itu bukan syirik, yang nggak ada manfaat manfaat ucapan kita. Ya, itu tawasulan itu tidak syirik, ya sudah tidak ada manfaat ucapan kita. Oleh karena itu, Syekh ini tadi mengatakan, selama dia itu masih meyakini meminta syafaat kepada Rasul itu bukan syirik, ya maka tidak ada manfaat Sawab aliyatri boleh yuji bumi biswab. Dia akan terus mengatakan tidak tahu dan tidak menjawab dengan benar. Ini syubhatnya kembali ke situ yang tawasulan itu. Ya, demikian juga Robi bil Mustafa Ya, ya Allah dengan perantaraan Nabi SAW balik makosidana sampaikan kabulkanlah maksud-maksud kami ini di lagu-lagu mereka di pujian-pujian mereka dimanapun dia berada berdoanya ini Ya Rabbi bil Mustafa Ya Allah dengan peranta perantaraan Nabimu inilah tawasul namanya tawasulan ini seperti ini ya dengan perantaraan Nabimu sampaikanlah permintaanku ya Perantaran seperti ini perantaran syirik. Ini juga tadi. Perbuatan mereka orang-orang musyrik zaman Nabi itu adalah agar mereka lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perbuatan kalian sama persis di hadapan kuburan-kuburan dan yang selainnya. Bahada akorro maka ini dia telah menetapkan anna fi'lahum hadza huwa ibadah huwa ibadatul asnam. Sungguhnya perbuatan mereka sama itu adalah seperti menyembah apa patung-patung. Fahwal makhluk, maka inilah yang diinginkan. Ya, kalau dia meyakini sungguh perbuatan mereka orang-orang kafir Quraisy dulu, ya, yang dia itu menyembah patung-patung adalah agar supaya dekat dengan Allah. Maka inilah yang kita kita inginkan. Jawaban kamu ini inilah yang kita inginkan. Ya bahwa mereka itu dulu menyembah patung supaya dekat kepada Allah, kepada kuburan supaya dekat dengan Allah. Jawaban kamu maka ini benar dan kamu terjatuh di situ juga. Demikian. <clears throat> Wa yuqalu lahu aidan dan dikatakan pada dia juga qauluka ucapanmu asyirku ibadatul asnam. Ya. Syirik itu menyembah patung. Hal muraduka apakah maksudmu? Ana syirik maksusun bihada bahwa syirik itu khusus dengan ini menyembah patung. Wa anal i'timad. Jadi kalau kamu katakan namanya syirik itu menyembah patung saja, ya yang lain tidak maka ini salah seperti apa wa anal itimat ala solihin bersandar kepada orang soleh itu kalau orang itu menaik kapal itu ketika, terjadi mau tenggelam itu kan mereka itu berdoa kepada apa Abdul Qadir Jailani berdoanya kepada Abdul Qadir Jailani berdoanya kepada mungkin Ahmad Baitowi atau Rifai atau yang lainnya berbeda dengan orang-orang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam keadaan berat mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman sekarang ini malah memanggil wali-wali, sunan-sunan itu diminta. Dengan alasan apa? Menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah kesyirikan. Ya. Kalau kemudian kamu katakan syirik itu menyembah patung saja dan sesungguhnya bersandar kepada orang soleh. Wa du'ahum demikian juga berdoa kepada orang soleh dan sudah mati ya enggak? Kalau masih hidup berdoa pada dia Ya mungkin dia kalau mampu dikasih kamu uang. Dia aku uang banyak. Kalau dia mampu kasih. Ada dia hidup. Ini yang sudah mati. Berdua pada orang soleh telah mati. Layat kulu fidalik. Tidak masuk dalam hal yang demikian itu. Fahada yaruduhu madakarallah fi kitabih. Maka ini terbantahkan dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di dalam kitabnya. Min kufrin dari kekufuran man ta'alaqa. Orang yang bersandar alal malaikat. Kepada malaikat. Au Isa atau Isa, awi solihin atau orang soleh. Sama. Ucapan kamu kalau yang namanya syirik itu menyembah patung saja, bukan bersandar kepada orang soleh, maka terbantahkan dengan Al-Quran. Semuanya kamu salah. Demikian. Pada Buddha ayuki ayyukirolak, maka harus untuk ditetapkan kepada kamu. Anna man asyraka fi bahwa orang yang menyekutukan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ahadan dengan suatu minas solihin dari orang yang soleh jadi harus kamu meyakini bahwa orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan dengan orang yang soleh, salah seorang dari orang yang soleh, bahwa syirik bahwa itu adalah syirik. Al mazkur yang disebutkan di Al Quran dalam Al Quran, wa matlub maka ini adalah yang diinginkan. Ya, jadi kesimpulannya, ya ucapan mereka bahwa kami tidak syirik dengan kami bersandar pada orang yang soleh itu adalah salah. Nah, jawaban tadi yang disebutkan. <clears throat> Kemudian disebutkan di ya pembahasan ini bahwa mendatangi kuburan itu ya sebagian mereka mendatangi kuburan ya kemudian tawasul dengan apa yang di kuburan dan tadi sudah kita sebutkan itu adalah syirik perbuatan kamu itu sama seperti perbuatan orang-orang musyrik menziarahi kuburan sendiri disebutkan oleh para ulama itu ada dua macam nah, bisa ditulis sebutkan di <clears throat> Qaul Sadid Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdul Manaf sadi taala ketika belum menyebutkan tentang apa? <clears throat> Ancaman yang berat orang yang menyembah Allah di sisi kuburan orang soleh. Ya, pakai faidah abidahu. Maka bagaimana yang menyembah orang soleh di kuburan? Menyembah Allah saja di sisi kuburan itu hukumannya berat. Ya, apalagi menyembah Orang soleh itu di kuburannya nah, lebih parah lagi. Demikian juga bahwa gulu berlebih-lebihan berlebih-lebihan di kuburan orang soleh itu bisa menjadikannya sebagai berhala. Menjadi suatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan di sini <clears throat> Tafsir qaul fi ma yaf'alu inda kubur as-solihin wa Ada rincian di dalam apa? di dalam apa yang dilakukan oleh seorang ketika mendatangi kuburan orang soleh dan yang selain orang soleh karena disebutkan seperti Ahmad Badawi itu itu bukan orang soleh dan itu kuburannya menjadi tempat orang-orang datang situ di Mesir bahkan jutaan orang di situ maka disebut di sini oleh beliau yang menyembah yang mendatangi kuburan orang soleh dan orang bukan soleh karena ada juga orang yang berarti kebenaran orang orang yang tidak soleh seperti tadi disebutkan. Wadalika anna ma yaf'alu indaha naw'an. Saya ditulis bahwa apa yang dilakukan dari ziarah kubur itu ada dua. Menziarahi kubur itu ada dua. Yang pertama masuk disyariatkan, bagus. Yang kedua mamnukun dilarang. Ya. Yang pertama amal masyru', jadi ada yang disyariatkan, ada yang dilarang. Adapun disyariatkan ya bisa ditulis bagaimana bahwa masyarahu syari yaitu apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemberi syariat pembuat syariat bin syiratil kubur al masjid syar'i dari mencari kubur yang sesuai syariat paham jadi ziarah yang disyariatkan adalah yang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan syariat apa diantaranya min ghairi syaddi rihal dengan tidak safar. Itu syaratnya. Jadi kalau kita sekarang di sini mendatangi kuburannya Sunan Kalijogo di Demak itu itu termasuk haram. Bukan termasuk apa? Bukan termasuk siarah yang diizinkan. Siarah, siarah ya ke sunan-sunan itu bukan diizinkan, haram. Apa dalilnya hadis Hudzaifah radhiyallahu Anuman. Demikian juga yang lainnya, semua dalam Sahih Bukhari. Ya la tusyadu rihal nabi salah sama masjid. Tidak boleh safar kecuali di tiga masjid. Apa itu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu. Itu. Tetapi yang bikin kita sulit apa? Karena di antara ulama Ibnu Hajar sendiri menyebutkan di dalam Fathul Bari bahwa mendatangi kuburan ya untuk sabar itu bukan haram, itu masalahnya. Jadi mereka berpegang dengan ucapan para ulama. Syafi'iyah seperti menajar Bisa tidak di Fathul Bari? Kita sedang membahas masalah itu. Ya. Maka dari sinilah orang banyak terjerumus, terjatuh. Berpegang dengan pendapat ulama-ulama ini yang tergelincir. Allah mustahil. Situ Munajjar menyebutkan ucapan ketika Nabi mendatangi Masjid Kuba dari situ semua dalam Sahih Bukhari. Beliau datang Ibnu Umar mengatakan ketika Nabi mendatangi setiap hari Sabtu. Bisa naik kendaraan, bisa berjalan kaki. Dari situ diambil pelajaran oleh mereka bahwa yang namanya mendatangi selain masjid yang tiga itu ya dalam keadaan safar tidak termasuk apa? Haram. Jawabannya kita mudah. Nabi bukan safar, itu masih di Madinah, tiga mil jaraknya. Ya, sekitar e, eh, 5 kilo. Ya, kita dapati dulu pernah kita perhatikan dekat dari Masjid Nabawi, Masjid Kuba itu. Dan itu tidak safar. Kalau kau mengatakan kemudian dengan alasan itu berarti safar ke masjid tiga itu boleh salah total itu bukan safar Nabi mendatangi masjid itu tidak safar paham itu jadi termasuk yang diharamkan ya menziarahi masjid apalagi kuburan ya walaupun disyariatkan untuk mengambil pelajaran tapi kalau sudah safar haram itu ini mereka tidak terima ya jadi bukan min ghairi sadirihal bukan safar kalau safar haram ziarah ke sana. Tidak boleh. Atau Sunan Ampel dan sebagainya. Bukan kita tidak menghormati orang soleh karena digambarkan oleh orang-orang musyrik, oleh syaitan, ahlu tauhid itu tidak tidak suka orang soleh, meremehkan hak orang soleh, orang mati ya dikuburan seperti kucing dan sebagainya. Nah, itu. Digambarkan orang ahlu tauhid itu adalah merendahkan orang-orang soleh. Digambarkan orang-orang ahlu syirik itu yang mencintai orang soleh, membuat monumen mereka, membuat patung mereka. Akhirnya apa? berdoa kepada kuburan itu. Kan itu. Sampai sendiri ya Yazuruhal muslim mutabi'an sunnah. Berikutnya menziarahi kuburan itu seorang muslim mengikuti sunnah. fayadu li ahliya umuman mendoakan yang ada di kuburan itu secara umum. Allahumma fir lahum warhamhum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa'afihim wa anhum. Boleh. Demikian kita lakukan di kuburan itu. Ya. Wali akarabihi demikian juga kerabat dia dari sini juga kalau kita paham, nggak boleh kita mendatangi kuburan mungkin kerabat kita atau orang tua kita dikuburkan di kota lain, tidak boleh. Kita mendatangi kuburan itu untuk menziarahi yang tidak boleh. Ini jawabannya. Ya, tidak boleh. Lalu bagaimana kalau kebetulan Sebagian mengatakan para ulama, kebetulan kita menziarahi kampung halaman itu, ada kerabat-kerabat, sekalian kita ziarah di situ. Nah, seperti ini apa ikut saja? Sebagaimana seseorang yang dia itu umroh umpamanya atau haji menuju ke Madinah. Ya kan? Kita menuju Masjid Nabawi. Boleh kita safar sampai ke sana. Tadi dalilnya. Kemudian kita sekalian yaitu apa menziarahi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menziarahinya itu adalah adalah apa? adalah apa? Tabaan karena ikut kita menziarahi apa? Masjid Nabawi. Kalau kita di sini kemudian menuju Masjid Nabawi haram, tidak boleh. Eh, menuju apa? Kuburan Nabi ya yang ada di situ tidak boleh. Kalau niat kita ke sini adalah untuk menuju kuburan Nabi tidak boleh. Lalu bagaimana kita ingin menuju Masjid Nabawi kemudian mendatangi kuburan Nabi SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Bang. <clears throat> Demikian juga ya jadi kalau kita berniat mendatangi kuburan umpamanya orang tua kita apa? Kemudian dia kuburannya di luar kota, tidak boleh. Loh gitu ya demikian. Anda tidak boleh safar kecuali tiga masjid. Ya. Tapi kalau kita tadi menjarahi saudara yang dari situ, kemudian sekalian di situ, maka tidak mengapa. Insya Allah demikian disebutkan. <clears throat> demikian juga mendoakan kerabat-kerabat. Maka ini berbuat baik kepada mereka dengan doa tersebut, mengharapkan ampunan, rahmat dan sebagainya. Dan baik juga untuk dirinya. Kenapa? Karena dia mengikuti sunnah. Demikian juga tentang kirul akhirah mengingat kematian, mengambil pelajaran dan mau itu dari ziarah dia itu. Ini yang pertama. Kemudian wa amal mamnu, ziarah yang diharamkan. Fainau nau'an semuanya adalah umum, ada dua. Ya, yang haram ada dua. Ahaduhuma yang pertama muharramun wa wasilah lisyrik. Bisa ditulis haram dan dia itu adalah wasilah perantara jatuh pada syirik. Kata masuh biha memegang mukang kuburan. Wa tawasul ilang bi ahliha, tawasul kepada Allah dengan pemilik kuburan itu syirik. Syirik asghar. Syirik asghar ya. Kita tidak katakan dia luar dari agama Islam tidak. Yang menjadikan wasilah ini tawasul ilang bi ahliha. Ya. Ini, jadi tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pemilik kuburan itu. Wa salatu indaha, Sholat, sholat biasa, sholat sunnah di kuburan itu. Syirik ini. Muharram. Muharram bisa bawa kepada syirikan dan bisa termasuk pada kesyirikan. Wa kaisra jihad demikian juga ngasih lampu-lampu di situ supaya lebih apa? khusyuk. Wal bina 'alaiha bangun di situ. Ya. Apa itu? Bangunan di situ. <clears throat> Wal berlebih lebihan di dalamnya. Demikian juga pada pemiliknya, pemilik kuburan itu. Di Idza belum yablugh radbata ibadah. Kalau tidak sampai derajat ibadah beribadah. Jadi tawasul kepada Allah dengan pemilik kuburan itu apa? Perantara pada syirik haram. Jatuh pada syirik asghar. Paham ya? Kemudian jenis yang kedua syirkun akbar, syirik akbar, wa nuqsan. Syirik akbar itu apa? Kedua ya kubur, berdoa langsung pada kuburan. Itu. Kalau tadi berdoa pada Allah dengan perantaraan pemilik itu syirik. Kita tidak katakan dia keluar dari agama Islam enggak. Tapi syirik ini, syirik kecil ini lebih besar daripada zina dan sebagainya. Adapun jenis kedua ini berdoa kepada kuburan, wal istighosah bi minta perlindungan dihilangkan kesulitannya kepada penghuni kuburan itu. Wa talabul hawaij wa talabil hawaij ad-dunyawiyah meminta keperluan-keperluan dunia wal ukhrawiyah dan akhirat minhum dari mereka. Pada syirkun akbar ini syirik akbar bahwa ain mayafalu ubadul asnam asnami. Inilah yang dilakukan oleh penyembah patung kepada patung-patung mereka. Ya, itu. Jadi makanya berhati-hati dalam perbuatan ini. Ini perincian tentang apa? Mensyarai kubur. Sampai di sini subhanallah wa bihamdihi